Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Thank lanjutan dari kubur Pinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh. saja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding. Angkat dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit Yang Cerah. Dalam seri ke-29 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Susi sebagai Meisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Endang sebagai Cangir, Hari Laksono sebagai Rakyat Pemintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balsem. Messi merasa kesal. Ayu Wandira selalu mengajaknya bicara soal ayahnya. Meisin sudah berusaha untuk menghindar, tapi Ayu Wandira terus mengejar. Ayu tahu, ibu masih menaruh dendam kepada ayah. Sebenarnya bukan dendam murahan, Ayu. Ibu tidak perlu menghindar, Bu. Ayu dapat merasakan dendam itu terpancar dari wajah ibu. Setiap kali ibu memandang ayah, ibu sebenarnya tidak ingin lagi melihat wajahnya. Apakah ini tidak cukup wajar? Laki-laki itu telah menghancurkan seluruh hidupku. Dia telah mencampakkan diriku ke tempat yang paling hina dan ternoda. Ibu tidak menuntut apa-apa, Ayu. Ibu tidak akan melakukan pembalasan. Ibu hanya tidak ingin berhubungan lagi dengan orang itu. Apakah ini salah, Ayu? Apakah ibu tidak mempunyai hak untuk menentukan sikapku? Hukuman yang ibu berikan kepada ayah sangat berat, Bu. Ibu berkata tidak ingin membalas dendam. Tapi sebenarnya balasan ibu jauh lebih berat, jauh lebih parah. Sayang sekali. Kalau saja hati ibu sedikit terbuka. Kalau saja ibu mau memaafkan ayah, maka semuanya akan segera selesai. Selesai bagaimana, Ayu? Kau jangan menuntut macam-macam. Ibu sudah melakukan apa-apa yang terbaik untukmu. Ibu sudah menolong dia, memungut dia dari pinggir jalan, kemudian membawanya ke pesuruhan satu. Apakah itu masih kurang? Sebelum ibu mau memaafkan ayah, Ayu tidak bisa menganggap ibu sebagai wanita yang bijaksana. Ibu tidak perlu anggapan seperti itu, sekalipun dari anakku sendiri. Uh, apa susahnya memaafkan orang? Apa susahnya memberi maaf pada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita? Ayo, tidak semudah itu. Tidak semudah orang berkata-kata. Apa susahnya katamu? Ah, anakku, kau tidak merasakan. Kau tidak pernah bisa merasakannya. Itulah sebabnya kau berkata seperti itu. Tidak, Ayu. Kali ini, ibu tidak dapat memenuhi keinginanmu. Ibu tidak dapat memaafkan Arya di Pangga karena ibu merasa suci. Ayo, lancang sekali kau. Berani sekali kau berkata seperti itu kepada ibumu. Iya, karena ibu merasa suci. Ibu merasa bersih dari dosa. Ibu merasa menjadi seorang tabib yang ternama, yang kesana kemari menolong orang, yang dipuja-puja, disanjung-sanjung, dihormati. Semua kebanggaan itu hanya akan membuat ibu menjadi silau sendiri. Buktinya, buktinya ibu tidak mampu mengucapkan sepatah kata maaf kepada ayah. Cukup, Ayu. Ibu tidak mau bertengkar soal ini. Ayo kita tidur. Tidak. Silahkan ibu tidur. Ayo tidak mau tidur di sini. Ayo. Ayo. Ayu mau tidur bersama ayah. Ayo. Kembali, Ayu. Jangan, Ayu. Jangan. Ah. Ayo. Sampai hati kau menyakiti hati Ibu Muna. Apakah kasih sayangku kepadamu masih belum cukup? Apakah kau selalu memojokkan ibu, membuat hati ibu menjadi susah? Ah, Ayu, ayo, kau tidak mengerti anakku. Kau tidak mengerti betapa sakitnya hati ini. Luka itu memang sudah sembuh. Tapi bekas-bekasnya, bekas-bekasnya masih nampak noda hitam. Ayo, ayo Wandira anakku. Hari-hari kemarin kau datang. Dan rumah ini menjadi riang gembira penuh sinar kebahagiaan. Ibu bahagia kita bisa bertemu kembali. Ibu gembira melihat wajahmu berseri-seri, ayo. Tapi sekarang, sekarang ibu melihat sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk yang bakal menimpa diri kita. Ini semua gara-gara Arya dipangkal. Dulu dia membuat kacau kehidupanku. Dia membuat onar. Dan sekarang dia pun masih melakukan hal yang sama. Sekalipun dia sudah buta, tapi Arya Dipangga tetap Arya Dipangga. Jangan menyakiti hati ibumu. Ibu lebih dulu menyakiti hati Ayu, ayah. Sabarlah, nak. Berdoalah sebanyak mungkin. Kau tidak ingin suasana ini menjadi semakin kacau, bukan? Nah, kembalilah. Jangan tidur di sini. Di sini bukan tempatmu. Oh, tidak, ayah. Ayu mau tidur di sini saja. Ayu tidak mau tidur bersama ibu. Kau hanya akan membuat suasana menjadi semakin kacau balau, Ayu. Jangan begitu. Kau sudah besar, sudah menjadi gadis remaja. Kau harus bisa berpikir lebih baik. Ibumu pasti tidak akan menerima. Dia tidak akan terima kau tidur di sini bersama ayahmu. Sudahlah, Ayu. Mengapa kau tidak mau mengalah? Ibu juga tidak mau mengalah. Ibu selalu membuat hati Ayu menjadi gelisah. Ayo, ayo, ayo, kembali ke kamarmu. Apa yang kau lakukan di sini? Ayu mau tidur bersama ayah di sini. Ibu tidak bisa melarang Ayu. Ayu, kau mempunyai tempat tidur sendiri. Ibu jangan memaksa Ayu. Ayu mau tidur di sini. Ayu lebih senang tidur di sini bersama ayah. Ayu tidak ingin tidur di ruangan yang pengap, pengap dan penuh dendam. Lancang sekali mulutmu. Kau sudah berani melawan aku sekarang. Siapa yang mengajarimu, Ayu? Dia, laki-laki itu bukan? Sudahlah, Ayu. Jangan membuat hati ayahmu menjadi semakin sedih. Sudahlah. Kau mengalah saja, Ndu. Tidurlah bersama ibumu. Apa senangnya tidur di tempat seperti ini? Lihatlah. Di sini juga tidak ada balai. Balainya hanya satu. Kau tidak bisa tidur di lantai. Dingin. Sudah layu. Kembalilah dan tidurlah bersama ibumu. Tidak, Ayah. Biar Ayu tidur di sini saja. Ayo, Ayu. Kembali ke kamarmu. Tidak, Bung. Ayu tidak mau. Ayu mau tidur di sini saja. Ayu tidak mau kembali ke kamar Ayu. Lepaskan, Bu. Lepaskan tangan Ayu. Lepaskan. selalu mengikuti kata-katanya, bukan? Apa? Apa Ayu harus mengikuti kata-kata ibu? Ayu, kalau begitu kau sudah tidak menghargai ibumu lagi. Bukan begitu, Bu. Ayu sangat menghargai ibu. Ayu mencintai ibu. Tapi Ayu kasihan melihat ayah. Ayu kasihan melihat nasib ayah. Bukankah di dunia ini Ayu hanya mempunyai seorang ayah? Kau boleh merasa kasihan kepada ayah kandungmu. Memang tidak bisa disangkal. Arya Dipangga adalah ayah kandungmu. Tapi kau jangan menyeret-nyeret ibumu. Ibu juga mempunyai hak sebagai seorang wanita. Kalau ibu tidak mau memaafkan ayah, kalau ibu masih terus mendendam kepada ayah, Ayu tidak mau tinggal di Pasuruan satu lagi. Lebih baik Ayu pergi. Biarkan Ayu pergi jauh. Jauh dari ibu. Jauh dari ayah. Jauh dari semuanya. Biarlah Ayu pergi mengembara seorang diri. Ayu. Ayu anakku. Jangan nak jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibumu. Baiklah, Ayu. Tapi ibu tidak berani berjanji. Baiklah. Ibu akan berusaha memaafkan Arya di tangga. Oh, benarkah itu, Bu? Tapi kau harus tahu, Ayu. Pernyataan maaf tidak bisa diucapkan dengan mulut saja Kau harus tahu, nak. Sesungguhnya berat sekali hatiku untuk menempuh jalan ini. Tapi karena kau terus mendesak, karena sepertinya kau sangat membutuhkannya. Baiklah, ibu akan mengalah. Tapi kau harus bersabar ya. Ibu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merenungkan hal ini. Ibu tidak bisa terburu-buru, Ayu. Itu sudah cukup, Bu. Tapi ibu jangan membenci ayah. Ibu jangan lagi menaruh dendam kepada ayah. Hati Ayu sakit sekali jika melihat ibu mengeluarkan kata-kata kasar kepada ayah. Ayu tidak ingin mendengarnya lagi. Baiklah, Ayu. Baiklah. Kau boleh merasa tenang sekarang. Dan semua ini kulakukan demi masa depanmu, Ayu. Demi kebahagiaanmu nanti. Oh, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kerelaan Ibu ini. Dan bagi Ayu, apa yang baru saja Ibu katakan merupakan barang yang sangat berharga. Ayu tidak akan melupakannya. kebahagiaan putrinya. Sungguh-sungguh suatu perjuangan yang sangat sulit. Berkali-kali Mesin berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahan Arya Dwi Pangga dan memaafkannya. Tapi setiap kali dia mencobanya, pada saat itu pula dia merasa gagal. Tapi demi Aiwandira, Mesin terus mencoba dan mencoba. Arya Dwi Pangga sendiri seringkali merasa kikuk. Suatu saat Maisin datang ke ruangan biliknya bersama Ayu Wandira. Alwadwi Pangga menjadi gugup. Dia merasa sangat sungkan untuk berhadapan dengan Maisin. Dia merasa menjadi lebih tidak berharga manakala Maisin berkata-kata lunak kepadanya. Dia menjadi salah tingkah. Tapi Ayu Wandira nampak lega dan gembira. Setidak-tidaknya dia merasa berhasil telah mempertemukan kedua orang tua kandungnya. Desa Pasuruhan satu tenggelam dalam sinar matahari sore yang indah. Bola angkasa yang cahayanya mulai lemah itu hampir terbenam di punggung-punggung bukit. Raisin dan Wali Kadep belum kembali mengobati orang sakit dari desa lain. Rakeh Pamintihan nampak sedang membenahi ruangan pendopo. Lalu Wandira baru saja mengunjungi ayahnya di ruangan biliknya. Mendadak, Jangir, anak gadis Wali Kadep datang berlari-lari. pucat sekali. Ayo, mereka... Mereka orang-orang berkuda itu mau menangkapku, Ayo, Oh, siapa mereka? Entahlah, mereka membawa senjata-senjata tajam. Mereka mengendarai kuda. Aku berpapasan dengan mereka di jalan. Tiba-tiba mereka turun dan mereka mau menangkapku. Lalu aku lari. Aku lari sekencang-kencangnya dan mereka mereka mengejarku, ayu. Oh, ah, ah, ada apa ini kok ribut-ribut, Jamil? Hah? Ada orang-orang berkuda mau menangkapnya, Bapak Rake. Oh, oh, orang-orang berkuda? Iya, orang-orang berkuda. Semuanya empat orang. Mereka berpakaian seperti seorang prajurit. Hmm, mungkin juga mereka prajurit-prajurit Majapahit. Wah, nah itu mereka datang. Eh, dan kau jalin masuk sana cepat masuk dan bersembunyi di dalam. Biar aku yang akan menghadapi mereka. tuan-tuan prajurit, selamat datang. <laughs> Apakah ada yang bisa saya bantu? Uh, Pak Tua, aku mengejar seorang gadis. Dia berlari ke arah sini. Kulihat bayangannya melintas di halaman pondok ini. Di mana dia? Oh, maaf Tuan, seorang gadis. Oh, sepertinya, oh, sepertinya di sini tidak ada gadis Tuan. Uh. Dia berdusta. Lihat matanya. Matanya memancarkan dusta. Eh, Pak Tua. Ya? Kau tahu siapa kami? Hmm? Kau Mau tahu, Tuan. <laughs> Tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. <laughs> Tuan pasti datang untuk mengemban tugas dari pemerintah Majapahit, ya kan? Ya. Kau harus membantu kami. Kau harus membantu kami menemukan gadis itu. Kami bermaksud membawanya ke Majapahit, Pak Tua. Oh, maaf, Tuan. Saya ini benar-benar tidak tahu. Sejak tadi saya bekerja di ruangan pendopo ini. Dan saya tidak melihat seorang gadis pun kok. Eh, cepat. Turun dari kudamu. Geledah pondok itu. Hmm? Aku yakin dia bersembunyi di sana. kau dibawa ke Majapahit. Eh, diam kau. Kalau kau masih terus berteriak-teriak, mulutmu akan kusumpal dengan ini. Dengan gagang pedang ini tahu. Lepaskan dia. Kalian tidak bisa menangkapnya. Kalian tidak berhak membawanya ke Majapahit. Wah, ini ada satu lagi. Waduh, dia lebih cantik. Kulitnya putih dan mulus. Kalau begitu, kita beruntung. Kita bisa membawa dua orang gadis. Apa? Kau mau membawaku? Silahkan. Hebat sekali. Dia menantang. Rupanya dia seorang gadis pemberani. Uh, ma ma maaf tuan-tuan, sebenarnya saya masih bingung. Saya tidak tahu apa-apa apa maksud saya, saya tidak tahu apa yang tuan-tuan inginkan dengan gadis-gadis itu. Kau tidak perlu tahu, Pak Tua. Ini memang bukan urusanmu. Ini adalah urusan kami atas nama pemerintah Majapahit. Kalau kau merasa tidak terima, tidak puas, kau boleh datang ke istana Majapahit. Apakah kau orang tuanya? Hmm? Oh, oh, bukan tuan, bukan. Saya bukan orang tuanya. Kalau begitu, Kau tidak perlu banyak mulut. Hmm? Nah, sekarang juga mereka akan kami bawa. Tidak. Ayo. Tidak. Nah. Aku tidak mau. Nah. Lepaskan. Nah, kurang Lepaskan. Ah, perempuan ini tenaganya kuat sekali. Eh, diam kau. Kalau kau masih berteriak, Bukan mampus kau. Ayo, cepat ringkus mereka. Ikat kedua belah tangannya. Ayo, baik. Dua orang prajurit segera meringkus tangan Jangil. Kemudian mereka mengikatnya dengan tambang. Sementara itu, dua orang prajurit yang lain mendekati Ayu Wandira. Ayu Wandira tetap kelihatan tenang. Dia berdiri tegak menantang. Kau juga harus ditangkap dan dibawa ke Majapahit. Silahkan. Aku juga ingin melihat-lihat kota Raja Majapahit. Silahkan. Apa yang kalian tunggu? Bagus. Bagus sekali. Memang lebih baik begitu. Tidak ada gunanya melawan, bukan? Hmm? Jika kau mau menurut, itu akan lebih baik kami akan lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas kami. Nah, serahkan tanganmu. Cepat serahkan tanganmu. Ini tanganku. Eh, awas, dia melawan, dia melawan. Dia, dia, dia. Prajurit-prajurit Majapahit itu menjadi kesal. Beberapa kali mereka berusaha menyergap Ayu Wandira, tapi usahanya gagal. Bahkan beberapa kali Ayu Wandira sempat menghujamkan kepalan tangannya. Pada saat perkelahian sedang seru-serunya, mendadak terdengar derak roda-roda kereta mendekat. mereka prajurit-prajurit Majapahit, Nyai. Mereka bermaksud menangkap Jangir dan Ayu Andira, Nyai. Apa? Kalian mau menangkap anakku? Iya, betul. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan kecantikannya itu? Selama dia masih tinggal di desa yang terpencil ini. Apa? Apa yang bisa dibanggakan dengan kecantikannya? Paling-paling dia sebentar lagi akan kau kawinkan dengan orang desa juga. Dan sebentar lagi dia akan melahirkan anak-anaknya. Tubuhnya menjadi kurus, wajahnya menjadi peot karena hidup serba kekurangan. Tapi kalau dia mengikuti kami ke Majapahit, ya nasibnya dalam sekejap akan berubah. Dia akan menjadi seorang wanita yang dihormati, disegani dan kaya raya. Ah, sudahlah, kau tidak perlu mencemaskan anak gadismu. Kami tidak akan membuatnya hidup sengsara. Kau justru harus merasa bangga karena anakmu akan tinggal di lingkungan istana. Tidak. Jangan bawa anakku. Jangan bawa dia. Kembalikan anakku. Kembalikan. Awas. Kalau kau berani berteriak-teriak, kami akan menghajarmu sampai babak belur. Aku tidak peduli. Aku akan mempertahankan anakku. Jangan! Ayah! Jangan! Jangan ikuti mereka! Tolong ayah! Tolong ayah! prajurit-prajurit ah, busuk! Kau tidak bisa merampok anakku! Kau tidak bisa merampok anakku! Thank you. Nah, itulah upahnya. Itulah upahnya orang yang suka berlaku bodoh. Salahmu sendiri, Pak Tua. Kau terlalu berani. Tapi kau tidak memperhitungkan kekuatanmu. Nah, sekarang kau terlentang seperti seekor anjing. Ayo, kita pergi. Tidak ada apa-apanya lagi di tempat ini. Kita segera bergabung dengan teman-teman kita. Ayo. Aku tidak mau. ayo. harus merelakannya, Wali Kadep. Kita tidak akan mampu menghalang-halangi mereka. Kita harus tahu siapa mereka. Oh, tidak. Mereka tidak boleh membawa anakku. Oh, Jangir. Jangir anakku. Oh, bagaimana, Bu? Apakah kita akan membiarkan Jangir dibawa ke Majapahit? Kasihan Bapak Wali Kadep. Kita bisa berbuat apa, Ayu? Kita jangan gampang menyerah, Bu. Kalau mereka dapat berbuat kasar, mereka dapat merampas Jangir. Kita juga bisa melakukan hal yang sama kita bisa merampas kembali cangir dan membawanya ke Pasuruan Satu. Wah, itu artinya kita berani melawan pemerintah Majapahit, Ayu. Aku tidak yakin pemerintah Majapahit akan menempuh jalan seperti itu. Aku tidak yakin, Bapak Rakeh. Itu pasti perbuatan prajurit-prajurit Majapahit yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau merampas Cangir dari tangan mereka, kita akan bertarung dengan mereka. Kita bisa menggunakan jalan lain, Bu. Kita bisa menculik Cangir. Kita tidak usah bertarung dengan prajurit-prajurit tengik itu. Kita culik saja Jamir dan kita bawa lari ke Pasuruan Satu. Nah, dan kalau mereka kembali mengejar kemari, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus menghadapi mereka. Jelas perbuatan mereka tercela. Perbuatan mereka tidak dapat dibenarkan. Wah, mengapa harus kita biarkan? Kita harus membela Bapak Wali Kadep. Kita harus membela Jangir. Dan aku tidak ingin kehilangan salah seorang temanku yang terbaik. Pokoknya Jangir harus kembali ke Pasuruan Satu. Aku pergi dulu, Bu. Tunggu dulu. Kau jangan ngawur, Ayu. Kau tidak tahu persis apa yang akan kau lakukan. Jangan sembrono. Persoalan ini bisa gawat. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bu? Diam dan menyerah kepada nasib seperti ini? Tidak, Bu. Perbuatan sewenang-wenang harus dilawan, sekalipun kita akhirnya akan kalah. Melawan perbuatan sewenang-wenang itu merupakan tindakan terpuji dari seorang pendekar. Aku sudah banyak mengembara kemana-mana bersama Nini Raga Runting. Aku tidak gentar menyongsong bahaya, Bu. Ah, mungkin benar juga pendapat Ayu. Kita harus dapat merebut kembali Cangir. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya. Nah, sekarang begini saja. Aku akan mengumpulkan beberapa orang warga desa. Malam ini juga kita akan berangkat menyusul mereka. Ah, kau tenang saja, Wali Kadep. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungi putrimu si Cangir itu. Kalau begitu, ya baiklah. Tapi berhati-hatilah Bapak Rakeh dan tolong awasi Ayu Wandirah. Kakek Pemintihan segera memilih beberapa orang warga desa yang dianggap cukup mempunyai keberanian, cukup mempunyai sedikit simpanan ilmu kanuragan. Akhirnya rakyat Pemintihan dapat mengumpulkan 10 orang warga desa. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka pun berangkat menyerang. prajurit. Berapa orang gadis dapat kau kumpulkan? Wah, beres Gusti Rapangsa. Kami dapat membawa tiga orang gadis. Dan semuanya cantik-cantik. Apakah kalian tidak menemui kesulitan? Ya, biasa Gusti Rabanyak. Ada halangan sedikit-sedikit, tapi halangan itu tidak cukup berarti bagi kami. Kami dapat mengatasinya dengan baik. Kalau begitu, ayo sekarang kita kembali ke Majapahit. Kita mengambil jalan pintas melewati Bukit Cungkrang. Dan ingat, awasi gadis-gadis itu. Jangan sampai ada yang tercecer di jalan. Iya, iya, iya, iya, iya. terlalu jauh dan mereka pasti akan menginap di satu tempat. Apakah Bapak Rake sudah mempunyai rencana? Ah, begini, begini Ayu. Aku dan orang-orang desa itu akan langsung menghadapi mereka. Itu hanya sekedar siasat saja. Sementara itu, diam-diam kau mencuri jahil. Kami semua akan menggunakan cadar. Mereka tidak akan dapat mengenali kami. Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan Bapak Rake. Supaya kita tidak terlambat, kita harus terus mengintip mereka dari kejauhan. Ya, ya. daripada ikut kami ke Majapahit. alangkah bodohnya kau ini, ha? Memang, memang aku bodoh. Aku orang desa. Kamu <laughs> apa? Di antara gadis-gadis yang berhasil kami bawa, ternyata kaulah yang paling berani. Hah? Tapi keberanianmu itu... Saja nanti. Prajurit, jaga mereka. Kalau mau tidur, tidurlah. Tapi harus ada yang berjaga-jaga. Jangan tidur semuanya. Baik, Gusti Rapangsa. Kita tidak perlu membawa kuda-kuda ini, Bapak kita teruskan saja dengan berjalan kaki. Ya, ya, betul. Tambatkan saja kuda-kuda ini di sini. Dan setelah itu kita mengintip dengan jalan kaki. Nah, lihatlah. Ada cahaya obor di sana itu. Itu. Di balik rimbunan daun-daun itu. Aku yakin prajurit-prajurit itu pasti menginap di sana. Ayo, cepat tambatkan kuda-kuda di sini. Benar, Bapak Rahim. Mereka menginap di balik rimbunan daun-daun itu. Aku melihat cahaya obor. Nampaknya jumlah mereka tidak begitu banyak. Ah, begini, Ayu. Aku akan menyerang mereka dari arah depan. Sementara kamu menyusup dari arah belakang atau samping, ya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus